Masih kita membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah dan hubungannya dengan hati kita. Kita masuk ke nama Allah Al-Hasib. Ya. Apa itu Al-Hasib? Al-Hasib mempunyai makna artinya yang menghitung amalan-amalan hamba dan menjaganya dan memberikan padanya balasan. Al-Hasib juga mempunyai makna <clears throat> yaitu e, memberikan kecukupan pada seorang hamba dari ucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukup bagi kita Allah dan Allah tentunya sebaik-baiknya wakil. Di mana al-hasib pengaruhnya terhadap hati <clears throat> ya sangat luar biasa sekali Dimana ketika seorang hamba meyakini bahwa penciptanya itu adalah Al-Hasib yang akan menghitung amalan-amalan hamba dan kelak pada hari kiamat ia akan dihisap oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka hatinya akan senantiasa berusaha untuk menghitung-hitung amalan-amalan dia ya yang bersifat keburukan. Sebab ia khawatir apabila ia ternyata diberikan hisap yang berat dia tidak ingin dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat maka di hari di dunia ini ya ketika hati seorang mukmin meyakini akan nama Allah Subhanahu wa taala hasib maka hati ini akan berusaha untuk waspada jangan sampai ia melakukan hal-hal yang tentunya memperberat hisap dia kelak pada hari kiamat ya berupa apa namanya amalan-amalan keburukan dan demikian pula hal-hal yang memberatkan hisab dia kelak pada hari kiamat. Nama ini <coughs> disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di antara surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'u al-mawazin al-qista liyawm al-qiyamah, fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka jiwa tidak akan pernah dizolimi sedikit pun juga. Wa in kana mithqala mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin. Walaupun amalan itu ya sebesar biji biji sawi, maka kami akan mendatangkannya dan cukuplah kami yang akan menghisap mereka. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kalian diberikan ucapan tahiyat, maka ucapkanlah dengan yang lebih baik darinya atau yang sama dengannya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu hasib, ya. Al-Hasib apa itu Al-Hafidh di a'mali khalqi kulliha Al-Hasib artinya yang akan menjaga amalan-amalan hamba seluruhnya Al-Muhasib alaihim lahum alaiha Dan akan menghisapnya kelak Al-Mujazi li ibadahu bihasbi hikmatihi wa ilmih bidakiki a'malihim wa jaliliha Kemudian Allah akan memberikan balasan terhadap amalan-amalan hamba tersebut sekecil apapun juga. Maka ya Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib. Artinya akan menjaga amalan hamba, akan tercatat dengan rapi dari amalan-amalan hamba tersebut. Sehingga kelak pada hari kiamat seorang hamba akan melihat kitab catatannya. Ya, tidak ada satupun catatan yang terluput dari amalannya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya pada hari kiamat ya orang-orang berkata mali hadzal kitab لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا mereka berkata kitab apa ini tidak meninggalkan sedikit pun kebaikan yang besar maupun yang buruk ya yang buruk maupun yang baik yang besar maupun yang kecil kecuali telah dihitungnya dan mereka pun mendapatkan amalannya hadir di sisinya ikhwata Islam azakumullah wa Wahuwa subhanahul hasib al-mukafi li'ibadihi al-muhasib lahum. Allah juga mempunyai, eh, mempunyai nama al-hasib yang artinya al-hasib. Artinya yang akan memberikan kecukupan pada seorang hamba. Di mana ya, seorang hamba tidak akan pernah bisa lepas ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Allah yang telah menciptakan manusia, memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan berbagai macam kebutuhan. Tidak ada di dunia ini manusia yang merasa cukup ya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya nikmat itu terus ya datang kepadanya. Setiap harinya ya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada dia berbagai macam kebutuhannya ya oksigennya, demikian pula airnya, belum belum lagi makanannya, belum lagi berbagai macam kebutuhan hidupnya berupa rumah dan yang lainnya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, yang artinya Al-Mukafi. Yang ya membalas suatu perbuatan hamba dengan yang sama. Ya, perbuatan jahat tentunya di, akan akan dibalas dengan api neraka. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan berupa surga. Maka Allah Subhanahu wa taala Huwal hasib alladhi ahsa kulla syai'in adada la yafutuhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Allah Subhanahu wa taala hasib yang menghitung segala sesuatu tidak terluput sekecil apapun di langit dan di bumi ini. Fa huwallazi ahsa jami'a aqwalil ibadi wa af'alihim وجميع حركاتهم وسكناتهم فهي محصاة لا يضيء منها شيء ولا يزاد عليها شيء maka dialah Allah yang akan menghitung amalan seluruh hamba dan ucapan-ucapan mereka semua gerakan-gerakan dan diam mereka dihitung oleh Allah maka semua itu terhitung ya akal Islam tidak akan terluput sedikit pun juga lalu kemudian Allah pun memberikan balasan-balasan yang setimpal untuk mereka maka ya akhwal Islam pengaruh nama ini kepada hati luar biasa. Sehingga hati ketika ia tahu bahwasanya Allah akan menghitung amalannya, hati pun tidak ingin berniat-niat yang buruk. Sebab ya per, perbuatan yang buruk itu biasanya berasal dari niat yang buruk. Niat yang buruk itu berasal dari pikiran yang buruk. Maka ya hati yang tidak ingin melakukan keburukan dia ingin berusaha menjaga jangan sampai ia berpikir tentang keburukan dan berniat tentang keburukan sehingga pada waktu itu apa yang terjadi yang terjadi hati itu akan selalu terjaga ya akhir Islam oleh karena itulah seorang hamba wajib meyakini bahwasanya Allah akan menghisap setiap hamba di sana ada yang dihisap dengan hisap yang ringan di sana ada yang dihisap dengan hisap yang berat. Hisap yang berat. Apa itu dihisap yang berat? Kata Rasulullah, "Man hisab, hisabu udzib." Siapa yang diajak dialog dalam hisapnya akan di diadab. Di mana ketika Allah menyebutkan tentang dosa seorang hamba, si hamba tidak mengakuinya. Ya, si hamba ini berusaha untuk membela dirinya, maka Allah menutup mulutnya disuruhnya tangan dan kakinya berbicara. Allah pun menghadirkan ya semua saksi-saksi yang dahulu menyaksikan perbuatan maksiatnya berupa tanahnya, berupa dinding, berupa pepohonan. Ya. Maka yang seperti ini pasti diadab kata Rasulullah SAW. Adapun yang kedua adalah hisab yang ringan. Apa itu? Seorang hamba hanya disebutkan padanya amalan-amalan keburukan oleh Allah diingatkan akan amalan keburukan dahulu di dunia lalu setelah itu Allah memaafkan dia Allah subhanahu wa ta'ala pun menutupi aibnya sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi ya bahwasanya Allah ketika menghisap seorang mukmin akan nafah, Allah pun akan ya meletakkan penutup kemudian Allah berfirman ata'rifu dzamba kadza Apakah kamu ingat dosa ini? Apakah kamu ingat dosa itu? Si hamba mengiyakan dan si hamba sudah merasa yakin akan dilemparkan ke neraka. Tapi kemudian Allah mengatakan, waktu di dunia aku telah memaafkan, aku telah menutupi dosa-dosamu. Maka di hari ini pun aku tutupi dosamu. Ini hisab yang mudah ya akhi maka so, hati yang meyakini ini dia akan ingin sekali bagaimana caranya supaya apa? Supaya dihisap dengan hisap yang mudah. Ternyata ketika kita melihat hamba yang dihisap yang mudah adalah hamba yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Ketika Allah mengingatkan dosanya, si hamba mengakuinya. Berarti untuk supaya kita ini dihisap dengan hisap yang mudah ya akhi. Sekarang di dunia kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah sekarang di dunia kita istighfar. Sekarang di dunia kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan supaya kita dimudahkan hisab kita kelak pada hari kiamat. Kita akui seluruh dosa di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kemudian kita pun minta ampun dan mohon ampunan kepadanya. Siapa yang melakukan ini, akhi, insya Allah dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Insya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah anyakum. <coughs> Beliau berkata, Wallahu azza wa jal sari'ul hisab, Dan huwa asra'ul hasibin. Allah itu hisabnya sangat cepat sekali. Fa'idha raja'al ibadu ilaihi yawmal qiyamah hasabahum fi asra'i waktin. Apabila kelak pada hari kiamat, para hamba telah kembali kepada Allah, Allah akan hisab mereka dengan hisab yang paling cepat. Allah berfirman, ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين Kemudian dikembalikanlah kepada Allah Maula mereka yang hak Ketahuilah milik Allah lah hukum Dan dia Allah ya penghisap yang paling cepat dari uh, uh, sur, apa namanya dalam surat Al-An'am ayat 62. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Ahsa kulla, kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu. Ahsa a'malahum wa aqwalahum wa qadar ajalahum wa arzaqahum. Allah menghitung amal dan ya perbuatan dan ucapan-ucapan mereka. Maka kewajiban hamba apa? Fa'alal abdi an yuhasiba nafsah qabla an yuhasibu an yuhasiba rabbuhu. Ya, kewajiban seorang hamba adalah sekarang di dunia hisap diri kita sebelum Allah menghisap dari kita. Kita ingat dosa-dosa kita, kita ingat kesalahan-kesalahan kita. Iya. Tinggalkan untuk mengingat dosa-dosa orang lain, akhi. Karena mengingat dosa orang lain hanya akan mengotori hati. Kita ingat dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosa segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wa yazinu a'malahu qabla an tuzan. Segeralah timbang di dunia ini amalan-amalan dia sebelum nanti pada hari kiamat akan ditimbang. Wa inna ma yufza'u ila dzalik yafzi'u ila dzalika arbabul qulub. Al-muhissuna bi auja'i dzunub. Al-alimuna yaqinan bi muhasabil 'allamil ghuyub. Yang melakukan perbuatan-perbuatan itu menghisap diri sendiri, menimbang amalan sendiri. Hanyalah orang yang memiliki hati-hati yang bening dengan dipenuhi dengan keyakinan. Yang merasakan betapa sakitnya dosa. Yang betul-betul berilmu dan yakin akan adanya hisap kelak pada hari kiamat. Di mana Allah akan menghitung semua ketaatan dan dosa-dosa seorang hamba ya akhul Islam. فإن مما hisab الحساب غدا محاسبة النفس qabla ajal. Karena di antara perkara yang membuat hisap kita mudah apa? Yaitu kita menghisap diri kita di dunia ini. Di dunia kita hisab ya akhal Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah allaha khabirum bima ta'malun." <clears throat> Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seorang jiwa melihat apa yang akan ia lakukan kelak untuk esok hari. Lihatlah ya amalanmu untuk nanti pada hari kiamat. Coba kita hisap dan kita lihat adakah amalan yang membuat kita gembira pada hari kiamat kita bersyukur. Adakah amalan yang membuat kita berat dihisap bahkan membuat kita diadab segera kita istighfar. Maka ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Inilah pengaruh yang luar biasa dahsyat ketika kita mengimani nama Allah Al-Hasib yang menghisap para hamba. Kemudian nama Allah yang yang lainnya adalah Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan. Akhi, <clears throat> nama ini adalah merupakan nama yang agung yang memberikan pengaruh kepada hati untuk menimbulkan rasa roja berharap dan cinta. Karena cinta adalah motor penggerak seorang hamba, demikian pula harapan. Seseorang mencari rejeki karena adanya cinta kepada rejeki itu. Tak mungkin seseorang semangat mencari rejeki kalau ia tidak ada rasa cinta dan berharap kepadanya. Iya. Dia berharap ingin mendapatkan uang. Karena apa? Dia cinta kepada uang itu. Maka cinta itu yang menggerakkan dia untuk mencarinya. Dia ia berharap untuk mendapatkan keturunan. Berharap uh, ya bisa melepaskan syahwatnya dan dia cinta kepada hal itu. Maka itu yang mendorong dia ya untuk menikah. Maka cinta dan harapan inilah ya akhi ya sebagai roda kehidupan sedangkan takut itu bagaikan remnya tanpa dua perkara atau tiga perkara ini seorang hamba tidak akan bisa berjalan dengan imbang maka ya mengimani nama Al-Karim ini akan menimbulkan rasa cinta dan berharap ya berharap akan apa namanya kasih sayang Allah berharap akan pemberian dari Allah dan kedermawanannya ya karena kita mencintai hal-hal yang sifatnya baik untuk diri kita. Dan kita pun cinta kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Apabila ada orang lain yang selalu memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, kita akan cinta kepadanya. Tapi terkadang kita merasa kita aneh ya. Allah senantiasa memberikan kebaikan setiap harinya. Tapi kita tidak merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita malah berpaling kepadanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak fi ayyi surati ma syaa'a rakabak." Wahai manusia, apa sih yang membuat kamu tertipu dari Rabbmu yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan? Padahal Dia yang telah menciptakan kamu. Padahal Dia yang telah menyempurnakan ya penciptaanmu dan menjadikan kamu makhluk yang sempurna. Fi ayyi surati ma dalam bentuk apa yang Allah kehendaki, Allah menyusun dirimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, hai manusia, apa sih yang membuat kamu tertipu dari Robmu yang telah yang sangat mulia, yang sangat dermawan kepada kamu, yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kamu, yang terus-menerus memberikan kebutuhan kepada kamu, ya, yang terus menerus menurunkan kasih sayang dan rahmatnya kepada dirimu. Apa sih yang membuat kamu tertipu hai manusia? Padahal Robmu itu apa sih ya, yang kurang dari Allah untukmu? Ya, kenikmatan itu tak akan pernah kamu bisa hitung-hitung hai hamba. Masya Allah, ya. Di sini Allah mengingatkan bahwa Robmu hai manusia itu karim. Karim itu artinya mulia, dermawan, yang tidak pernah menolak ya pemberiannya ketika diminta <clears throat> namun semuanya Allah memberi dengan keilmuan dan hikmah yang agung Allah memberi yang ini dengan rezeki yang banyak Allah pun juga menyempitkan rezeki si fulan semua dengan hikmah dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah pelit tidak tapi semuanya dengan hikmah yang agung Allah yang Maha tahu ya Allah tabaraka wa ta'ala huwal karim alladhi amma bi'ata'ihi wa ihsanihi al-mu'min wal kafir. Maka Allah ya, di antara namanya adalah Al-Karim. Di mana pemberian Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus diberikan oleh Allah baik kepada mukmin maupun yang kafir. Wal muti' wal 'asi. Ya, Allah memberikan nikmat itu terus kepada seorang yang menaati Allah maupun yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti la li'wad Allah memberi itu bukan karena Allah minta ganti, tidak. Kalau kita terkadang memberi kepada seseorang mengharapkan ganti, setidaknya rasa terima kasih. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hamba tidak mengharapkan ganti sama sekali. Ya. Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan oksigen untuk kita bernafas, air dan yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak minta ganti. Allah cuma minta kepada kita jangan sekutukan Allah. Itu saja. Makanya pada hari kiamat Allah berfirman kepada penduduk api neraka yang paling keringan siksanya pada hari kiamat. Apa kata Allah? Ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Bagaimana pendapatmu hai hamba? Kalau engkau memiliki kekayaan dunia dan seisinya Apakah kamu akan menebus menebus dirimu dari api neraka? Apa kata si hamba? Benar ya Allah. Allah berfirman, di dunia aku minta kepada kamu yang lebih ringan dari itu. Allah syirik bi syai'a. Jangan kamu sekutukan aku sedikit pun juga. <clears throat> Fa'abaita ila syirk. Tapi kamu enggan kecuali berbuat syirik. Ya, Allah tidak butuh kepada amal kebaikan kita ya, akhi. Allah tidak butuh pula kepada keburukan apa Allah pun tidak akan ter, termudoroti oleh keburukan-keburukan kita. Allah ya tidak butuh kepada kita tapi Allah terus memberi kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Bukankah itu dermawan yang luar biasa? Sementara orang-orang dermawan di dunia ya terkadang kedermawanannya karena berharap sesuatu. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير يؤتي ويثني Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang paling dermawan adakah yang lebih dermawan dari Allah tidak ada maka dari itu ya akhi Allah memberi dan Allah pun kemudian memuji para hambanya yang bersyukur sementara Allah tidak membutuhkan rasa syukur mereka Allah memberikan pahala juga padahal Allah tidak butuh kebaikan mereka wa ya'fu wa yasfah Allah pun memaafkan sebanyak apapun dosa seorang hamba walaupun doa dosa tersebut memenuhi awang-awang awang Allah maafkan padahal Allah tidak butuh kepada hamba padahal dosa-dosa itu pun tidak memberikan mudarat kepada dirinya justru mudarat kepada si hamba itu maka Allah pun memaafkan ولا يضيء من توصل إليه لا ولا يترك من من التجأ إليه ولا يهين من أقبل عليه Allah tak pernah menyia orang yang bertawasul kepada Allah Allah tidak pernah meninggalkan orang yang meminta perlindungan kepadanya Ya padahal Allah mampu untuk mengadabnya Tapi ternyata Allah memaafkan dia Si hamba terus menerus berbuat dosa Tapi nikmatnya terus Allah turunkan kepada dia ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum wa huwa subhanahul karim الكثير الخير دائمه الكريم الذي يؤتي ولا تنقضي خزائنه Allah itu Al-Karim yang banyak kebaikannya Al-Karim yang senantiasa memberi yang tak akan pernah habis-habis perbendaharaannya ya kalaulah seluruh manusia dari awal ya generasi sampai akhir generasi Dia kata, kata Rasulullah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni ya fa'ataitu kulla mas'alat kull kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu ila idza udkhila al-bahra." Ya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Hai anak Adam, kalaulah generasi kalian yang pertama ya dari Nabi Adam sampai generasi akhir kalian baik manusia maupun jin kalian berkumpul di satu tempat kemudian setiap mereka minta kepadaku dan aku berikan semua permintaan-permintaan itu kepada mereka itu semua tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kekayaanku kata Allah kecuali seperti berkurangnya lautan ketika dimasukkan kepadanya apa? Jarum. Jarum yang kecil dimasukkan kemudian diangkat lagi. Seperti itu berkurangnya. Masya Allah. Betapa kayangnya Allah. Betapa karimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, ya. Nama ini sangat berpengaruh untuk hati kita. Ketika kita tahu bahwa Robnya Maha Karim yang senantiasa memberi, yang memiliki perbandaran yang sangat banyak sekali, kekayaannya yang tak mungkin bisa dihitung. Maka hati pun berharap kepadanya dan cinta kepadanya. Hati pun ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Tak pernah berhenti dari berharap kepadanya karena ia tahu bahwa Rabbnya adalah Karim. Ikhwata Islam azakumullah. Wa huwal Karim alladhi idza wa'ada wafa' ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى لأموم قدرته وعظيم ملكه وكمال غناه Dia Allah yang maha karim yang apabila Allah berjanji pasti Allah tepati dan Allah tidak peduli berapa banyak Allah beri kepada dia dan kepada siapa Allah memberinya karena kekuasaannya yang bersifat umum, kerajaannya yang sangat luas dan besar, dan kekayaannya yang sangat sempurna sekali. Allah berfirman wa makana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Allah tidak akan mungkin dilemahkan oleh sesuatu pun di langit maupun tidak pula di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala karim ya akhal Islam, yastahi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi da'iyan an yaruddahuma safran khaibatain. Allah pun karim. Merasa Allah malu kepada seorang hamba yang menengadahkan dua tangannya kepada Allah ternyata Allah kembalikan dalam keadaan Allah tidak ijabah. Maka Allah malu kepada hamba yang seperti itu. Allah karim. Wa min karamihi amhala iblis wa anzarahu wa tarakahu wa maqtaru li nafsihi. Di antara sifat karimnya Allah, Allah memberikan tangguh kepada iblis. Ya sampai dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Ya. Allah biarkan sesuai dengan pilihan iblis silahkan. Ya kalaulah iblis bertaubat pasti Allah akan berikan taubat. Tapi iblis tak pernah mau bertaubat karena ia sombong memang. Allah juga karim alladhi tafaddala 'ala al-ulama bi an bi an bi an 'allamahum min 'ilmihi wa anara qulubahum min nurihi. Allah karim kepada para ulama karena Allah yang telah membuka hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah. Memberikan kepada mereka ilmu. Jadi buat apa seorang alim bersombong dengan keilmuannya? Toh itu semua adalah pemberian dari Allah Rabbul Izzati ya, wal Jalalah kepadanya. Maka kewajiban seorang alim adalah tawadhu ya akhal Islam. Wa tafaddala 'alal aghniya bi an razaqahu min rizqihi. Allah Karim yang memberikan rezeki kepada orang-orang kaya dengan membuka pintu-pintu rezeki kepada dia. Jadi buat apa orang kaya bersombong? Ya toh semua rezeki itu dari Allah. Allah yang memberikan kepadanya berbagai macam nikmat kepada dia jadi buat apa dia sombongkan? Karena ya bukankah Allah yang telah memberikan kemampuan kepadanya. Maka dia pun karim. Alladhi tafaddala tafaddala 'ala al-mu'minin fahabbaba ilaihimul iman wa a'anahum 'ala al-a'mal wa athabahum 'alaiha. Allah karim kepada kaum mukminin di mana Allah menjadikan kaum mukminin cinta kepada keimanan. Allah pun bantu mereka untuk beramal saleh dan Allah pun berikan pahala yang besar untuk mereka. Subhanallah. Maka Allah Karim yang telah menciptakan manusia, yang telah menyehatkan badan mereka, yang telah memberikan makan, pakaian, demikian pula hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala Karim, di mana karimnya Allah Subhanahu wa taala ya rata untuk seluruh makhluk-makhluknya ya akhal Islam. Maka Allah itu Karim, ya sebesar apapun dosa seorang hamba Allah pasti ampuni karena karimnya Allah subhanahu wa taala apabila seorang hamba minta maaf Allah pasti maafkan ya akhal Islam Allah berfirman qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu jangan kalian merasa putus asa dari rahmatku Sesungguhnya Allah maha pengampun, mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Allah karim. Demikian pula Allah karim, di mana Allah melipat gandakan amalan kebaikan seorang hamba. Sekecil apapun yang hamba lakukan, Allah tetap lipat gandakan untuk dia. Rasul bersabda, ya, ya idza tasaddaqa ar-rajul adli tamratin min kasbin tayyibin Apabila seseorang bersedekah dengan sebesar kurma dari usaha yang halal, Allah terima. Lalu kemudian Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Lihatlah karimnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Walaupun ia berinfak dengan sebesar kurma dari usaha yang halal dan hati yang ikhlas. Tetap Allah akan kembang biakan, Allah besarkan. Bukankah itu menunjukkan betapa sifat Allah itu karim ya akal Islam kepada hamba-hambanya. Maka dari itulah ya ketika hati kita meyakini akan karimnya Allah di saat itulah hati akan berharap ia akan pemberiannya berharap akan rahmat dan kasih sayangnya berharap akan ampunan kepada ya, terhadap dosa-dosanya maka itulah hati yang bersyukur kepada Robnya ia hati karena ia mengenal siapa Robnya yang maha kuasa Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan demikianlah ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Telah kita simak bersama materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizullah Ta'ala dan untuk berikutnya kami akan buka sisi soal jawab bagi anda semua yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau untuk anda yang bertanya secara langsung anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Nah, kita akan bertanya pertanyaan pertama dari pendengar kita melalui via telepon. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dengan dan Bapak siapa dan di mana? Dengan Komarudin di Tangerang. Pak Komarudin di Tangerang. Silakan Pak Komarudin. Iya, Ustaz. Kalau kita sholat itu satu eh, di luar niatan kita banyak satu bagaimana untuk memfokuskan ke Allah Iya. Iya. saja Pak Komarudin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Bapak Komarudin bertanya, bagaimana kalau sholat itu supaya bisa fokus, tidak bisa ingat, tidak ingat ke sana kemari. Sulit, Pak. Saya katakan sulit. Kenapa? Karena pertama setan ya, ada setan yang memang tugasnya menggoda manusia dalam sholat, namanya khinzib. Dia selalu mengingat-ingatkan kita sesuatu yang kita tidak ingat. Namun kita diperintahkan untuk berusaha, Pak. Apa yang bisa kita usahakan? Yang pertama, kita berusaha untuk memahami segala apa yang kita baca dalam sholat kita. Ya, merenungi makna-maknanya. Sehingga pada waktu itu, ya, ketika kita apa namanya uh, <clears throat> memahami makna-makna daripada apa namanya surat-surat ataupun bacaan-bacaan yang kita baca, maka itu insya Allah akan menyebabkan kita fokus insya Allah. Ya. Demikian pula ketika kita sholat misalnya ingat akan dosa-dosa kita. Ya. Kita ketika sholat juga kita bisa mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada diri kita. Ya, itu insya Allah akan menyebabkan kita khusyuk di dalam sholat kita, Pak. Nah, terkadang tidak sengaja kemudian setan kembali berusaha untuk uh, apa namanya <clears throat> mengingatkan kita kepada dunia. Tidak sengaja kita ingat lagi. Nah, kita berusaha untuk mencegah lagi, untuk kembali lagi. Maka yang seperti ini dimaafkan insya Allah. Tapi kita berusaha ya untuk terus menjaga fokusnya pikiran kita di dalam sholat kita. Tapi Pak, ya itu semua tergantung kepada apa namanya akidah dan rasa takut kita dia kepada Allah. Semakin besar rasa takut kita kepada Allah, semakin kuat pula kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Semakin kurang rasa takut kita kepada Allah, semakin pula kurang kekhusyuan kita dalam sholat kita. Allah a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya dan demikianlah jawaban Bapak Komarudin yang telah bertanya tadi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memahami hal ini untuk Pak Komarudin. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya, silakan. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, tolong dikecilkan secara televisinya ataupun radionya. Ini saya mau Allah, Pak Ustaz. Iya, di mana Ibu? Di Riau. Di Riau. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya di luar tema ini Pak ustad. Kenapa Bu? Di luar tema ini saya tanya. Di luar tema ya, silakan Ibu. Silakan. Silakan ini, Ibu. Ustaz. Saya berumur tiga tahun. Hmm. saya ingin kumroh. Ah. Tapi saya tidak kasih muhrim. Bapak bisa Pak ustad? Iya, itu saja Bu. Terima kasih ya, banyak. Ya. Ya, sama-sama Pak Ustaz, makasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Rasulullah SAW sabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir." Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat antusafir yaum walailah untuk bersafar sejarak sehari semalam ya sehari semalam itu sekitar 80 kilo ya illa ma wa ma'adhu mahramin kecuali bersama mahramnya. Kalau ibu meyakini hadis ini, amalkanlah hadis ini ibu. Rasulullah mengatakan tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kalau ibu beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, kata Rasulullah, tidak boleh dia pergi sejarak itu sejauh sehari semalam tadi, ya, kecuali bersama mahram. Mungkin ibu berpikir, tapi kan saya umroh kan kebaikan betul baik tapi kalau ketika ada kebaikan tapi di sana juga ada keburukan kita berusaha untuk meninggalkannya bu Insya Allah banyak amalan-amalan lain bu yang nilainya sama dengan umroh bahkan lebih dari itu ya seperti ibu pergi ke, ke majlis taklim <clears throat> ibu mendengar di sebuah masjid sana ada majlis taklim yang di, di, diasuh oleh ustadz-ustadz yang masya Allah kuat keilmuannya ya Kata Rasulullah SAW, eh, Man goda ilal masjid, au aw raha, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allima khairan. Raja'a ka ajril hajj, taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, tidak ada niat kecuali untuk itu saja. Maka kata Rasulullah SAW, ia pulang membawa pahala seperti haji, sempurna hajinya. Bayangkan ibu ternyata pahalanya seperti haji, bukannya hanya umroh. Maka dari itu ibu bisa melakukan amalan-amalan lain yang nilainya sama dengan umroh atau lebih dari umroh ibu. Iya. Jadi jangan kita paksakan kehendak kita dan keinginan kita kalau ternyata Allah dan Rasulnya melarang. Allah a'lam. Nah. Namun Ustaz, jazakallah khairan Demikian juga untuk ibu kita yang ada di Riau tadi Semoga dapat dipahami dengan baik Dan semoga Allah SWT mudahkan untuk mengamalkan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita angkat berikutnya yang ketiga melalui via telepon. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Uh, dengan Ida di Jawa Tengah. Ibu Ini Ida. saya mau tanya, iya. Hmm, Mau tanya di luar tema boleh? Silakan Ustaz. Ibu, silakan. Silakan Ibu Ini Ida. Kan, Iya, teman saya kan di luar negeri itu kan udah habis kontrak kayak gitu. Mm-hmm. Setelah itu kalau dia mau ilegal itu hukumnya gimana itu? Ilegal maksudnya gimana bu? Ilegal itu kan kalau apa ini eh, kita masuk ah. itu kan secara resmi gitu ya dari ada izin dari pemerintah. Mm-hmm. Kalau kita ilegal itu berarti kita harusnya pulang <coughs> tapi kita nggak mau pulang ya gitu. Ya, Baik, Ibu. Terima kasih banyak Ibu, Ibu Ida di, ya, Jawa, di Jawa Tengah. Ya. ya Assalamualaikum. Iya Bu, saya nggak tahu jawabannya Bu, gimana Bu ya? <laughs> Mungkin Ibu bisa tanyakan ke Ustaz yang lain, yang lain Bu ya. ya nah, bisa. bisa, Ustaz, Baik, kita akan berikutnya pertanyaan via telepon yang lainnya, silakan. Ya. Halo. Iya. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Uh, dari Pak Azan. Ya, Pak siapa Pak? azan. Mohon maaf Bapak soal revisinya mungkin dikecilkan Pak. Ada feedback ke studio kami. Ya, silakan diulang kembali Pak dengan Bapak siapa dan di mana? <clears throat> dari dari Pak Adam. Pak Adam. Pak Adam. Ya, ya. Ya, Pak Adam di mana? Di mana Pak? Kerinci. Kerinci, ya. Silakan Pak Adam. Iya silakan Pak Adam. Uh, Iya, silakan. Saya ingin menanyakan untuk pemahaman kita terhadap surat eh, surat apa namanya itu sabit marotu surat ala ala surat ala ala kenapa pak ayat A'la ayat 13 16. Ayat 13 dan ayat sampai, sampai 15. ayat 15. Sampai isma rabbikal a'la ya. alladzi khalaqa fasawwa ayat 13-nya Allah berfirman Summa la yamutu fiha wa la yahya Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla <clears throat> Allah menyebutkan ya tentang orang-orang yang ya sengsara. Siapa itu alladzi yaslan naral kubra yang akan merasakan neraka yang sangat besar adabnya. Summa la yamutu fiha wa Kemudian ia tidak hidup dan tidak mati padanya. Apa maksudnya tidak hidup dan tidak mati? Ketahuilah Bapak, ya adab ini khusus untuk orang-orang kafirin saja yang mereka kekal dalam api neraka. Adapun kaum mukminin yang masuk ke dalam api neraka disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa mereka akan diadab sesuai dengan dosanya saja. Kemudian mereka pun mati. Fasara humaman, lalu jadi arang. Kemudian Allah mengangkatnya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam sungai kehidupan di surga. Lalu tumbuhlah ia menjadi manusia yang sempurna. Adapun orang kafir, maka mereka tidak hidup dan tidak mati. Artinya setiap kali ya <clears throat> kulit mereka terkelupas diganti lagi dengan kulit yang baru. Setiap kali ya badannya itu ya melepuh hancur diganti lagi dengan badan yang baru terus menerus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad aflah man tazakka di ayat ke-14-nya Allah berfirman sungguh telah aflah. Aflah itu yaitu dari falah. Ia telah beruntung. Siapa itu? Man tazakka. Itu yang mensucikan dirinya. Ya, dari kata zakka, tazakka yang artinya berusaha untuk mensucikan hatinya, mensucikan dirinya, menjauhi berbagai macam keburukan-keburukan. Dengan beramal soleh dia, men, dia membeningkan hatinya dengan tauhidullah, menjauhkan kesyirikan, dan mengikuti Rasulullah SAW dan tidak menyalahi ya perintahnya, maka dia tazakka. Wadaka rasma fasalla dan ia pun mengingat is, is, ya, isam Robnya yaitu nama Robnya fasalla lalu, lalu ia pun sholat tazakka juga mempunyai makna yaitu berzakat karena dia zakat pun bisa membersihkan hati dan membersihkan harta. Maka ya itu adalah orang-orang yang akan falah mendapatkan keuntungan dalam kehidupan dunia ini. Ya qad aflaha man zak dalam dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syams ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotori hatinya. Iya, Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan dari kerajaan Pak Adam atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik dan benar dan semoga Allah mudahkan pada beliau untuk terus belajar. Nah, kata Islam azani Allah wa yakum untuk pertanyaan berikutnya kami angkat dari pihak SMS yang sudah masuk. Ustaz mohon diberikan penjelasan. Saya tinggal di tempat yang di salah satu di wilayah Indonesia yang dimana di sini banyak orang-orang yang berbuat zina, apakah yang harus saya lakukan keberadaan saya di tempat tersebut Ustaz? Iya. Silakan Ustaz. Kalau bapak <coughs> tinggal di suatu tempat yang di situ tersebar perzinahan, maka bapak tidak tidak bapak hanya diberikan pilihan dua saja antara dua ini. Pilihan yang pertama Bapak tetap tinggal di sana tapi Bapak harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Bapak harus ya melarang mereka dari perzinahan dan mendakwahi mereka supaya taubat kepada Allah. Jika Bapak itu tidak mampu, maka pilihan yang kedua Bapak harus pindah. Ya, ke tempat yang di sana ya Bapak bisa aman ya dan mengamankan agama Bapak. Mengamankan agama anak-anak dan istri Bapak. Sebab tinggalnya kita di negeri, di tempat seperti itu. Lalu kita diam seribu bahasa. Tetap diam kalau ternyata Allah adab kita akan terkena. Makanya ya lihat Banu Israel ketika dilarang mereka itu untuk berburu di hari Sabtu. Apa yang terjadi? Mereka membuat makar bagaimana caranya tetap berburu. Maka mereka ya karena anehnya di hari Sabtu ketika dilarang untuk berburu ikan-ikan datang. Tapi di hari-hari lain ketika tidak ya tidak dilarang silahkan berburu tidak ada ikan. Akhirnya apa yang terjadi mereka membuat makar. Mereka membuat jala di hari Jumat sore kemudian mengambilnya di, di minggu pagi. Mereka berkata kami tidak berburu di hari Jumat, eh, di hari Sabtu. Maka ya manusia pun terbagi menjadi tiga dari Banu Israel. Yang pertama yang melakukan maksiat itu. Yang kedua yang mengingkari perbuatan maksiat itu. Yang ketiga adalah yang diam. Ya. Maka kemudian Allah pun timpakan kepada mereka azab di mana azab itu mengenai dua kelompok yang melakukan maksiat dan yang diam. Adapun orang-orang yang yang mengingkari Allah selamatkan mereka. Ya. Dan Allah kisahkan itu dalam surat Al-A'raf. <clears throat> Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anil su'." Ya. Wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yaksibun. Ketika mereka telah melupakan peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, lalu kami adab mereka kami pun selamatkan orang-orang yang mengingkari kemungkaran itu. Dan kami adab orang-orang yang zalim itu ya disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Maka di sini Allah hanya menyelamatkan orang yang mengingkari saja. Adapun yang diam dan yang melakukan maksiat terkena semuanya. Maka ketika bapak tinggal di suatu tempat yang di situ merajalela zina, maka ima bapak tinggal di situ tapi bapak beramar ma'ruf nahi mungkar konsekuensinya memang berat harus dimusuhi. Atau yang kedua, bapak harus meninggalkan tempat itu, hijrah ke tempat yang lain. Ya, untuk menghindari adab Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ya adab mereka. Nauzubillah. Sallallahu Alaihi Wasallam. afiyah. Allahu a'lam. Naam, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk berikutnya kami, kembali kami angkat pertanyaan melalui via, via SMS dari Pak Bagio di Banyuwangi. Ustaz mohon dijelaskan tentang sebuah keterangan di mana uh, tentang ilahi yang diimani Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Di dalam wahyu tersebut tidak sebutkan lafaz Allah, tapi uh, Rabbi, ya, Bismi Rabbi. Bukankah, eh, bukan Bismillah, ya. sedangkan ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dirinya Allah. Ya. Mohon Ustaz berikan penjelasan terhadap ayat ini Ustaz. Silakan Ustaz. Bapak, baik itu Allah ataupun Rob ataupun mana nama yang lainnya itu semua milik Allah. Bapak menyeru nama Rob Allah. Bapak menyeru nama ar Al-Karim, dia juga Allah. Makanya Allah berfirman, "Qulid Allah, awid Ar-Rahman." Ayyamma tad'u falahul asmaul husna katakanlah silahkan kamu berdoa dengan nama Allah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman mana saja yang kamu berdoa kamu seru maka milik Allah lah nama-nama yang baik maka ya ketika disebut Rob maksudnya siapa? ya Allah ketika disebut Allah dialah Allah ketika disebut Al-Karim dialah Allah ketika disebut Al-Aziz dialah Allah semuanya sama Pak satu zat pencipta langit dan bumi. iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mungkin Bapak bertanya, kenapa Allah tidak mengatakan iqra bismillah? Ya, alladhi khalaq. Tapi Allah mengatakan iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Karena yang pertama Al-Qur'an itu balagonya sangat tinggi, Pak. Ya, dengan bahasa Arab yang sangat luar biasa yang membuat ya apa namanya para penyair-penyair Arab pun juga terkagum-kagum dengan kefasihannya. Sementara kita orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab, ya terkadang karena ketidakfahaman bahasa Arab dan balagohnya, kita malah mempermasalahkannya. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Cobalah kita perhatikan ya, barangkali di antara hikmah kenapa Allah membawakan kata Rabb di situ. Iqra, bacalah bismi dengan nama Rabbmu alladhi khalaq yang telah menciptakan karena kata-kata penciptaan itu memang sangat cocok untuk dengan kata Rob karena Rob itu identik dengan kepada apa? kepada makna kepemilikan Rob artinya mempunyai makna pemilik Rob artinya mempunyai makna pengatur Rob yang mempunyai makna juga yang menciptakan sesuatu sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna maka ketika Allah mengatakan alladzi khalaq yang telah menciptakan, maka sangat sangat sepadan dong kemudian disebutkan padanya nama Rob. Karena Rob ya karena khalaq itu sangat sangat dekat dengan makna Rob. Iya. Bis iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menyebut nama Rob di situ. Ya, tidak menyebut dengan nama Allah Rob baik Allah maupun Rob satu zat dia Allah ya pencipta langit dan bumi iya maka apapun namanya tetap dia Allah subhanahu wa ta'ala karena milik Allah lah nama-nama yang baik nah enam Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Bapak suara televisinya dikecilkan Pak atau suara radionya mungkin. Oh iya. Ya. ya silakan diulang kembali Pak dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Firman di Sinjai. Maaf, Bapak suara terputus-putus Bapak. Dengan Firman di Sinjai. Halo. Dengan Pak Firman di Sinjai. Iya. Ya silakan Pak Firman. Iya. Mau tanya apakah imam sholat sholat subuh kemudian dia kunur subuh apakah kita bisa lihatkan mengangkat tangan Maaf, maaf, mohon maaf Bapak, suaranya tidak tertangkap. ya tidak tertangkap dengan jelas, Pak, terputus. Mungkin Bapak bisa pindah iya. lokasi kalau menggunakan handphone agar sinyalnya bisa uh, tertangkap dengan baik. Ini Pak, eh, ketika imam sholat eh, sholat subuh, kemudian dia kunut subuh, apakah kita bisa lihatkan angkat tangan? Oh iya, baik Bapak. Hmm. Itu saja Bapak, terima kasih. iya, cukup diterima dengan baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik Bapak, ya, silakan, saya akan jawab. Kalau imam <coughs> itu kunut subuh, apakah kita ikut sunut mengangkat tangan atau tidak? Sebelumnya sudah kita pernah bahas terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah kunut subuh ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah mereka yang mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh. Kemudian ia bermakmum kepada imam yang ber ber berpendapat disyariatkan kunut subuh apakah tetap mengangkat tangan pendapat yang kuat dari pendapat ulama yang tidak mensyariatkan mengatakan tetap ikut angkat tangan insyaallah ini yang paling kuat sebagaimana itu pendapat Syekhul Islam pendapat Syekh bin Bas juga ya Syekh Uthaymin juga Syekh Albani juga mereka mengatakan tetap kita ikut angkat tangan supaya kita tidak menyelisih imam, Pak. Karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liutamma Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Nah. Nah, jazakallah khairan demikian jawabannya untuk Bapak di sana dan benar-benar dapat dipahami dengan baik dan benar. Baik, kita angkat berikutnya pertanyaan melalui via telepon kembali dengan pendengar kita dan pemirsa Rojia TV. Silakan. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Uh, dengan Askal dari Buton. Pak siapa maaf? Askal dari Buton. Oh, Pak Askal dari Buton. Silakan Pak Askal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Askal. Uh, yang saya tanyakan ini terkait dengan ujian hati. Ada doa dari Rasul tapi saya ini belum hafal karena <laughs> berhubung saya. Tolong dikuatkan Pak suaranya Pak. Oh iya. Saya kan apa di daerah saya ini jarang sekali apa seperti kajian-kajian. Jadi saya minta Ustaz mungkin bisa melafatkan saya doa dari Rasul di mana untuk mensucikan hati bisa mungkin bunyinya seperti apa Allahumma atin nafsi takwa tapi saya belum hafal jadi mungkin bisa Ustaz lafazkan iya iya ah, yang kedua bisa Ustaz cukup Pak cukup satu ya. oh iya baik Bapak terima kasih banyak Pak Askal di Mutlak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ya <coughs> doa tersebut doa yang agung Pak seingat saya dari Imam Ahmad dan yang lainnya ya Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka. ya Ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wazakkiha anta anta waliyuha wa maulaha. Dan sucikanlah jiwaku. Engkaulah yang mampu untuk mensucikannya. Engkaulah wali dan maulanya. Ini agung sekali doa ini, Pak. Karena pada demikian? Karena kita minta kepada Allah supaya diberikan ketakwaan di hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah berikan kepada diriku kepada jiwaku ketakwaannya karena dengan takwa itulah seseorang bisa beramal saleh dengan takwa itu seseorang bisa mencintai Allah dengan takwa itu pula seseorang ya bisa sampai kepada tujuannya berupa surga Wazakya anta khairman zakka Sucikanlah jiwaku ya Allah engkau lah sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa di sini kita ambil faidah yang yang pertama bahwa kita minta kepada Allah supaya jiwa kita dan hati kita dibeningkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan dari dosa-dosa, disucikan dari penyakit hati, disucikan dari mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesucian hati, kebeningan hati itu ya menyebabkan kita ya senantiasa ya dipenuhi dengan iman dan Islam. Faedah yang kedua, <clears throat> ya kata-kata khairu man zakka, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan. Artinya bahwa kesucian tidak mungkin bisa kita ambil kecuali dari Allah pensuci hati. Ya, jangan mengambil dari yang lain. Terkadang ada orang yang ingin mensucikan hatinya dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Rupa nyanyian-nyanyian, musik-musik dan yang lainnya. Sedangkan ya, yang mensucikan hati kita adalah Allah maka tentu bersama mensucikanlah diri kita dengan syariatnya berupa Al-Quran, berupa hadis-hadis Nabi, ya dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kaidah yang ketiga bahwa ya manusia tidak mempunyai kemampuan kecuali kalau Allah yang memberikan kekuatan padanya. Maka manusia minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan supaya bisa mensucikan dirinya dan hatinya. Karena Allah lah sebaik-baik pensuci maka dia Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mensucikan hati kita. Iya. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkaulah wali jiwaku ini. Dan engkaulah maula daripada jiwaku ini. Maka ini doa yang agung sekali Pak, yang senantiasa kita berusaha untuk ya berdoa kepada Allah dengannya. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah untuk pertanyaan punya telepon. Yang berikutnya kami angkat ya telepon berikutnya pertanyaan. Silakan. Ya, halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umu Naila di Samarinda. Umu Naila, silakan Umu Naila. Silakan Umu Naila. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, saya menikah dengan suami dalam keadaan masih awam ya Ustaz mm-hmm. tidak paham sama sekali tentang agama nah di awal pernikahan kami sering bertengkar dan saya meminta cerai gitu mm-hmm. lalu suami pun mengiyakan hal itu terjadi berulang kali mm-hmm. nah setelah sekarang saya mulai mengenal sunnah dan mulai paham masalah agama saya merasa bingung ini bagaimana dengan status pernikahan saya dengan suami karena hmm. kalau sudah tiga kali terucap talak itu jatuh anaknya ya Ustaz betul ya itu saja yang saya ingin tanyakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, kalau memang ketika suami mengucapkan kata talak itu adalah yang pertama dalam keadaan dia sadar. Yang kedua, dia meniatkan ucapan tersebut memang niat talak untuk berpisah. Ya sudah, maka itu sudah terjadi dan harus berpisah. Kalau ternyata itu sampai berulang tiga kali, maka itu ya sudah dianggap talak dan berpisah. Maka ibu segeralah minta ya supaya di apa namanya diurus perceraiannya di pengadilan agama. Tapi kalau ternyata si suami mengucapkan itu karena dalam keadaan sangat marah, kesal sekali. Ya. Yeah. Ketika ibu cekcok dengan suami, kemudian ibu pun kemudian minta cerai, suami pun dengan kekesalan dia, kemarahan dia, sehingga tertutup akal dia, maka dia pun jatuhkan talak. Insya Allah semoga ini tidak jatuh. Sebagaimana dalam hadis, la talak ya fi iglaq tidak sah talak dalam keadaan tertutup ya maksudnya tertutup akal pikiran atau terkadang ada suami yang mengucapkan talak itu hanya sebatas niatnya untuk ke, eh, apa namanya tidak ada niat talak sama sekali Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan apabila seseorang mengucapkan kata talak tapi niatnya bukan buat talak maka ini tidak akan tidak jatuh karena hadis mengatakan innamal a'malu binniyat wallahu a'lam. Nah. nah Jazakallah khairan Demikian juga untuk Umu Naila di Samarinda Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar Dan semoga Allah memberikan solusi yang terbaik Dan juga eh, jalan yang terbaik Ikhwatul Islam Azani Allah wa Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui via telepon kembali Ya silakan Halo Ya silakan Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak di siapa dan di mana? membangun di Sulawesi. Di mana Pak? Maaf. Uh, di Sulawesi Selatan Pak. Di Sulawesi Selatan ya. Silakan Pak. Iya, Ustaz. Gini Ustaz, uh, mm-hmm. Pak dulu saya pernah kena penyakit Ustaz. Itu namanya penyakit paranoid. Mm-hmm. Tapi setelah uh, apa nih? Usia belajar agama itu mulai meredah, Ustaz. mulai meredah. <clears throat> Tapi sekarang ini kenapa ya Ustaz? Eh, setiap aku melihat kejadian-kejadian yang aneh ataupun uh, eh, penistas uh, eh, teman saya yang sakit, saya ini lagi trauma lagi, Ustaz. Kayak apa apa ya? Itu itu apa ya, Ustaz? Rasa takut, Pak ya? Kenapa? Hmm. Iya, rasa takutnya uh, semakin kayaknya kembali lagi, Ustaz. kayak yeah. perangkat kembali, Ustaz. Iya, rasa takut kematian uh, mungkin Pak ya, maksud Pak ya? Iya, iya, Ustaz. Iya, baik. Kalau Meskipun ah, itu pun kalau menghadiri pengajian-pengajian itu kadang saya trauma juga Ustaz. Artinya kadang ada rasa takut yang menghampiri saya, ya. mau hmm. menyuruh saya untuk uh, uh, tinggalkan Ustaz. Oh, iya. Apa itu Ustaz? Ya? Cukup Bapak ya, terima kasih Pak. Iya. Iya. iya. iya. Silakan Ustaz. Uh, Bapak, iya. Hal seperti ini biasanya akibat daripada terlalu apa namanya beratnya rasa takut di hati Sementara rasa takut itu harusnya diimbangi dengan rasa cinta dan berharap, Pak. Makanya saya memandang Bapak sekarang banyaklah dulu ya untuk uh, mengkaji tentang bagaimana kasih sayang Allah dan rahmatnya dan bagaimana pahala-pahala yang besar yang Allah berikan, berikan berupa surga. Bapak pelajari bagaimana indahnya surga, bagaimana, bagaimana luasnya rahmat dan kasih sayang Allah, bagaimana Allah yang maha pengampun, bagaimana Allah yang luas ya ampunannya kepada hambanya. Coba Bapak itu dulu deh Pak. Iya, Kak, pelajari itu. Jangan dulu mempelajari tentang adab dan kerasnya siksa menyebabkan Bapak stres nanti Pak. Berarti iya. untuk pengobatan yang seperti Bapak ini harus diimbangi rasa takut yang berlebihan tersebut dengan rasa berharap dan rasa cinta kepada Allah. Iya. Karena ketika rasa takut melebihi kadarnya, pasti akan menyebabkan hal seperti itu. Iya. Ketakutan yang tak beralasan, kemudian hidupnya tak tenang, stres dan yang lainnya. Tapi ketika hati itu diimbangi dengan rasa cinta, ya cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya yang indah, demikian pula kepada surganya, rahmatnya, dan yang lainnya. Dan Bapak akan timbul berharap. Ya, harapan ini akan mengimbangi rasa takut, Pak. Insya Allah dengan seperti itu, mudah-mudahan ya Bapak akan sembuh, biiznillah. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, ketenangan dan juga pencerahan kepada Bapak di Sulawesi Selatan tadi. Ikhwanul Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via SMS Ustaz Di pendengar kita. Ustaz, kenapa sebagian umat Islam ini di Indonesia menuduh pengajian Ahlus Sunnah atau Salaf ini dengan sebutan Wahabi Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan Ustaz. Iya. <clears throat> Kenapa sih dituduh Wahabi? Pertama, karena ya orang-orang yang tidak suka kepada sunnah akan berupaya menghalang-halangi sunnah ya supaya tidak tersebar ke masyarakat maka mereka perlu untuk menuduh dan mencap ya yang tuduhan-tuduhan tersebut membuat orang-orang takut darinya karena ya di antara tata cara syaitan untuk mengorang menghalangi kebenaran adalah takhwif menakut-nakuti manusia kalau dahulu saja Rasulullah SAW juga diberikan ya eh, apa namanya julukan-julukan yang menakutkan ya di antaranya Rasul itu dudukun Rasulullah dituduh penyair, Rasulullah dituduh pemecah belah. Berbagai macam tuduhan ya menghampiri beliau. Rasulullah dituduh gila. Maka setiap mereka yang mengikuti Nabi dan Rasul dan mengikuti langkah mereka pun akan biasanya mengalami nasib yang sama. Ya, diberikan berbagai macam cercaan, makian dan yang lainnya. Dulu sebelum istilah Wahabi muncul, ya. Orang-orang Eh, yang tidak suka kepada sunnah itu memberikan apa namanya cap cap yang jelek juga seperti hasyawiyah, nasibah ataupun yang lainnya. Ini dia al-Imam uh, siapa dia? Syatibi al Gornati, ya menceritakan dalam kitab beliau di awal mukaddimah kitab al etisom Beliau mengatakan bahwa aku ketika mulai mengkaji Islam dan memahami tentang ilmu-ilmu Islam. Tampaklah kepadaku mana yang hak dan mana yang batil. Tampak kepadaku mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sehingga aku merasa bingung, kata Imam Syatibi. Apakah aku mengikuti sunnah Rasul? Akibatnya orang-orang akan marah kepadaku. Atau aku mengikuti kebiasaan masyarakat, tapi akibatnya Allah akan murka kepadaku. Waktu itu aku merasa bimbang sekali, kata beliau. Tapi aku berpikir, kalau aku mengikuti ya sunnah Rasul Allah ridho kepadaku ya maka itu cukup bagiku kalau aku murka kalau Allah murka kepadaku manusia tidak bisa menahanku dari adab Allah sedikit pun juga maka aku kuatkan kakiku untuk menapaki sunnah kata Imam Syatibi maka sedikit demi sedikit aku tinggalkan perbuatan bid'ah itu apa yang terjadi kata Imam Syatibi faqamat alayyal qiyamah Watawar tarot alayyal melama, Tegak kiamat pada saya. Dan caci makian terus menerus menghunjami diri saya. Maka diriku seperti ya Ibnu Battah. Ibnu Battah hidup ratusan tahun sebelum Imam Syatibi. Ya, Imam Syatibi mengkisahkan lagi tentang kisah Ibnu Battah. Di mana Ibnu Battah ketika berpegang kepada sunnah, beliau dituduh sebagai macam-macam tuduhan maka di zaman sekarang pun pasti demikian. Orang yang berpegang kepada sunnah, berusaha untuk meninggalkan perkara yang syirik, perkara yang diada-adakan, akan diberikan cap-cap yang tidak enak. Disebut wahabi lah, disebut ya teroris lah, disebut wah berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan di telinga. Tapi <clears throat> kewajiban kita sebagai seorang yang yang ingin ya selamat di jalan kita menuju kehidupan akhirat, jangan menggubris ya tidak perlu kita di, apa namanya ya e, terlalu mempermasalahkan tuduhan-tuduhan tersebut mereka menuduh kita wahabi kayak apa kayak terserahlah yang jelas kita alhamdulillah berusaha untuk menapaki jejak Rasul dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya toh kajian-kajian kita pun juga selalu kita sebutkan dalil dari Al-Quran hadis pendapat para sahabat pendapat para ulama dari imam yang empat dan yang lainnya ya yeah. Maka ini ya ujian buat kita. Apakah kita akan terus tetap ya menapaki jalan yang yang hak ataukah kita kemudian malah mengikuti keinginan manusia? Ya, tidak. Kita tentu berusaha untuk istiqomah. Jangan terpengaruh hanya sebatas dengan tuduhan-tuduhan yang belaka. Hatta sekarang kita lihat bukankah orang-orang non muslim pun juga menuduh Islam zaman sekarang ini keras, radikal, teroris, Hatta anda eh, mereka-mereka yang tidak berpegang kepada sunnah pun terkena tuduhan ini. Katanya Islam itu teroris, radikal dan yang lainnya. Maka apakah kemudian gara-gara tuduhan itu kita tinggalkan Islam? Tidak, sama sekali tidak. Ya, kita tetap berjalan. Ya, eh, peribahasa mengatakan biarlah anjing menggonggong, kafilah akan tetap berlalu. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik Asyadu ala ilaha ila ant Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh